Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwani fil azani allahikum. Kita lanjutkan. Surat Az-Zalzalah disebutkan dalam beberapa hadis. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang surat Az-Zalzalah. Tetapi kebanyakan hadisnya dhaif. Di antaranya seperti Barang siapa yang baca surat Az-Zalzalah seakan-akan dia baca entah saya lupa setengah Quran atau seperempat Quran. Hadisnya hadis yang yang lemah. Namun di sana ada hadis-hadis yang sahih yang berkaitan tentang surat Az-Zalzalah. Di antaranya disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat subuh dengan membaca surat Az-Zalzalah. Rakaat pertama surat Az-Zalzalah, rakaat kedua surat Az-Zalzalah. Biasanya Rasulullah SAW kalau tatkala sholat subuh membaca tiwal mufassal. Surat Qaf, surat surat-surat yang panjang-panjang. Al-Hujurat dan seterusnya. Tetapi suatu saat Rasulullah SAW sholat, rakaat pertama baca Idza zulzilatil ardu zilzalaha. rakaat kedua baca surat itu juga. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sehingga sang perawi berkata, saya tidak tahu apakah Nabi lupa atau Nabi sengaja. Yang jelas pernah Nabi SAW baca surat Az-Zalzalah di sholat subuh rakaat pertama dan rakaat kedua sama-sama surat Az-Zalzalah. Kemudian di antara hadis yang berkaitan dengan surat Az-Zalzalah yang diriwayatkan oleh Tobroni dan di dihasankan atau disahihkan oleh sebagian ulama bahwasanya kata dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma beliau berkata nazalat idza zulzilatil ardu zilzalaha tatkala turun surat idza zulzilatil ardu zilzalaha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu Abu Bakar qaidun Abu Bakar dalam keadaan duduk kemudian fabaka Abu Bakar pun menangis tatkala mendengar ayat ini surat ini maka Rasulullah SAW bertanya, Wama yubukik, Apa yang buat kau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar mengatakan, "Abkatni hadhihi surah." Surat ini membuat saya menangis. Surat Zilatil zulzilatil ardu zilzalaha. Kata para ulama, kenapa? Karena Abu Bakar mengingat akan dahsyatnya hari kiamat dan terutama pada akhir ayat tatkala Allah mengatakan, Wama ya'mal mithqala dzarratin khairan Barang siapa yang melakukan sedikit kebaikan pun maka dia akan melihatnya melihat balasannya, melihat ganjarannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sedikit apapun, dia akan melihat balasannya. Ini yang membuat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menangis. Kemudian di antara hadis yang menyebutkan tentang surat Az-Zalzalah dalam Sahih Al-Bukhari, tatkala Nabi SAW berbicara dan berkata, "Lil khail thalatha." Bahwasanya untuk kuda ada tiga model orang. Ada seorang di rajulin ajrun, dia dapat pahala, Wali rojilin sitrun adalah laki yang mendapatkan Allah menutup kekurangannya. Wa ala rojil wizrun. Dan ada model laki ketiga mendapatkan dosa. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan. Lelaki yang berkaitan dengan kuda yang mendapatkan pahala adalah lelaki yang dia mengingatkan kudanya, kemudian dia siapkan kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Maka orang pemilik kuda ini akan mendapatkan pahala. Kemudian pemilik kuda yang mendapatkan penutupan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik kuda yang dia merawat kudanya, Padahal dia kekurangan sehingga orang menyangka dia adalah orang yang memiliki kelebihan namun dia memiliki kuda dan dia tidak pernah minta-minta sama orang lain. Maka Allah menjadikan dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Yang ketiga adalah seorang yang mengikatkan kudanya, merawat kudanya dalam rangka tafakhuran, dalam rangka untuk sombong dan ria. Maka orang ini mendapatkan dosa. Maka datang seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, walil humur bagaimana dengan keledai-keledai? Apakah ada yang dapat pahala? Apakah ada yang dapat dosa? Apakah yang dapat siter? Maka Nabi SAW mengatakan, Lam yanzil alaiya fiha syai'un illa hadhil ayah. Kata Nabi SAW, tidak turun kepadaku satu ayat pun tentang keledai-keledai kecuali ayat ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang kata Nabi SAW, illal ayatul jami'atul fadzah. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW mengatakan, tidak turun kepadaku tentang keledai-keledai kecuali suatu ayat yang dia jamiah yang dia mencakup makna yang sangat luas. Al-Fadzah yaitu suatu ayat yang dia tersendiri mutafarridah ya benar-benar faridah dalam babnya artinya ayatnya ringkas tetapi maknanya sangat dalam yaitu ayat ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kata sebagian ulama, artinya apa? Ayat ini mencakup masalah keledai-keledai, demikian juga keledai. Kalau digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, betapapun sedikit pun manfaatnya, maka pemiliknya akan dapat pahala. Dan jika keledai tersebut digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun maksiatnya maka akan mendapatkan dosa. Oleh karenanya Rasulullah SAW cukup menyebutkan ayat ini. Ayat ini meskipun simpel dan pendek tetapi maknanya luas. Bahkan saking luas maknanya berkaitan juga dengan keledai. Seorang yang melarang keledai maka dia bisa dapat pahala dan dia bisa dapat dosa. Oleh karenanya dalam surat ini ada ayat yang spesial yaitu akhir ayat dari surat Az-Zalzalah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.